dan Sunnah. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan akan terciptanya sorga, itu dalam hadis yang telah kita terangkan tadi di awal pembahasan. Dalam hadis Qudsi Allah berfirman, "A'adadtu li'ibadiyas salihin." Saya telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang salih mala ainun ra'at sesuatu yang tidak ada satu mata pun yang pernah melihatnya wala udhunun sami'at dan tidak pernah didengarkan oleh satu telinga pun wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pernah terbetik di dalam hati seorang pun semua dalil ini menunjukkan bahwasanya surga itu telah tercipta dan telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk calon-calon penghuni surga itu. Nah, <clears throat> kemudian selanjutnya ikhwani fillah kita ingin melihat ya, dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang tempat para penghuni surga nanti di dalam surganya. Di antara tempat mereka bahwasanya mereka memiliki ghuraf atau kamar-kamar di dalam surganya di dalam istana itu ada kamar-kamar yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang berbentuk khaymah kemah Naam yang tentunya tidak sama dengan apa yang kita saksikan dalam kehidupan dunia ini. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan Inna ahla ahlal ghurafi yatara'awna al qiyamah. Sungguhnya ahlul ghuraf para penghuni-penghuni kamar-kamar itu iya itu saling memandang pada hari kiamat menunjukkan bahwasanya memiliki mereka memiliki ghurfah memiliki kemah-kemah iya tirai-tirai antara satu ruangan dengan ruangan yang lainnya Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman. Hurun maqsuratun fil khiyam. Bahwasanya di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah. Yakni di dalam ruangan-ruangan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, baik Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mu'minina fil jannati la khaymah min lu'lu' min lu'lu'in wahidatin mujawwafah tuluha 60 mila." فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم ba'da Sesungguhnya di dalam sorga seorang yang beriman itu benar-benar akan memiliki kemah-kemah iya sekat-sekat yang ada di dalamnya Benar-benar mereka memiliki hal tersebut kata Nabi. Yang kemah ini terbuat dari lu'lu', dari permata lu'lu'. Nah, dia terbuat dari lu'lu' wahidah, hanya satu saja. Artinya satu lu'lu' saja. Mujawwafah yang memiliki ruas-ruas. Tuluha situ namila yang panjangnya iya panjang permata ini adalah 60 mil satu mil berapa kilo? Hah? Berapa? 1,6 kilo Sementara satu lu'lu yang memiliki ruas-ruas ini di dalam sorga itu 60 mil panjangnya. Naam. 60 mil panjangnya. Kata Nabi fiha ahluna yatufu alaihim. Di dalam kemah-kemah itu ada keluarga-keluarga mereka yang mengelilingi mereka. Seorang yang beriman ini maka antara satu satu istri dengan istri yang lainnya ini tidak akan saling melihat ketika mereka masuk dalam kamar mereka dalam ruas-ruas lu'lu' yang dipersiapkan tadi ini. Baik. Inilah jemaah sekalian ya, sifat atau bentuk daripada khaymah yang mereka miliki. Baik. Dan di dalam surganya orang-orang yang beriman itu memiliki pelayan-pelayan Mereka memiliki pelayan-pelayan yang Allah sudah ciptakan dipersiapkan untuk melayani para penduduk sorga. Sehingga dia tidak sibuk mengurusi urusannya dan istrinya tidak pula sibuk dalam mengurusi suaminya. Karena telah ada pelayan-pelayan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani mereka. Seluruh kebutuhan mereka. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Tidak pernah tua pelayannya ini. Anak-anak muda yang tetap muda. Tugasnya apa? Mereka membawa aqua, gelas-gelas, cerek-cerek, seloki-seloki. Iya. Yeah. Mereka membawa kepada para penduduk sorga. Yang dia ambil, yang dia isi dari mata-mata air yang ada di dalam sorga itu sesuai dengan yang diinginkan oleh penduduk sorga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura dan penduduk sorga itu akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda yang kekal masa mudanya. Apabila kalian melihat mereka, hasibatahum amran mansura. Engkau akan menyangka mereka itu adalah iya, butiran-butiran permata lu'lu' yang bertaburan. Begitu banyaknya. Iya. Begitu banyaknya pelayan-pelayan yang dipersiapkan terhadap para penduduk surga ini. Dia bagaikan mutiara-mutiara yang bertaburan di dalam sorga. Nah, melayani penduduk sorga dan keluarganya. Baik. Dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu wa yatufu alayya alfu khadimin ka'annahum lu'lu'um saya adalah manusia yang pertama keluar pada hari kiamat tatkala manusia itu dibangkitkan tatkala manusia dibangkitkan kata Nabi saya adalah manusia yang pertama keluar Dan saya telah dikelilingi oleh seribu khadim, para pelayan. Ka'annahum lu'lu'um matnun. Mereka itu bagaikan permata lu'lu' yang tersimpan. Bagaikan permata yang terpendam. Langsung mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Semuanya ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk para penduduk sorga demi kebahagiaan mereka, demi ketenangan mereka. Iya. Yeah. Demi kesenangan mereka di dalam sorga itu. Sehingga tidak mereka rasakan kesibukan. Tidak ada kepenatan. Tidak ada rasa capek. Iya. Yeah. Yang mereka rasakan hanyalah kesenangan, ketenangan dan istirahat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara kesempurnaan kenikmatan surga tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk para penghuni surga ada pasangan-pasangan yang mendampingi mereka. Naam. Ada pasangan yang mendampingi mereka. Karena ini di antara kesempurnaan kenikmatan kehidupan Coba bayangkan jemaah sekalian. Seandainya seseorang itu hidup Nam serba berkecukupan. Apa yang diinginkan ada. Ya buah-buahan, makanan, minuman, rumah bertingkat mewah, kendaraan hebat dan yang lain sebagainya. Tapi tidak ada istrinya. Dia tidak akan merasakan kesempurnaan kenikmatan itu. Jelas ya? Maka dari itu dalam surga karena di dalamnya kenikmatan yang paling sempurna Allah juga mempersiapkan para penduduk surga istri-istri mereka, pendamping-pendamping mereka dan pendampingnya adalah pendamping yang luar biasa hebatnya. Semuanya ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "وَلَهُمْ fiha أَزْوَاجٌ mutahharah وَهُمْ فِيهَا fiha khalidun." Dan mereka, yaitu penduduk surga, memiliki istri-istri mutahharah. Istri-istri yang suci istri-istri yang suci dan mereka akan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala mereka kekal di dalamnya bersama dengan istrinya itu yang Allah telah persiapkan untuk dirinya nah dan ternyata di antara sifat istri yang dipersiapkan oleh Allah untuk penduduk sorga itu adalah Mutahara wanita yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suci dari segala macam bentuk aib dan sesuatu yang jelek. Nah, ini sifat wanita penduduk sorga. Mereka disucikan dari segala macam bentuk aib dan sesuatu yang jelek yang tidak disenangi oleh suaminya terhadap dirinya. Nah, di dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa zawwajnahum bihurin 'ain dan kami pasangkan mereka, kami nikahkan mereka, yakni penduduk surga dengan hurun 'ain. Hurun 'ain ini adalah bidadari-bidadari. Penduduk surga akan dipasangkan, dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hurun ain. Dan itulah keluarga mereka yang sesungguhnya yang ada di dalam surga. Jelas ini? Iya. Yeah. Keluarga mereka yang sesungguhnya adalah keluarga yang dipersiapkan oleh Allah di dalam surga. Dari kalangan wanita-wanita yang telah disucikan. Dari kalangan hurun ain, bidadari-bidadari. Apa makna daripada hur dengan ain? As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya dalam menafsirkan makna hur kata beliau وهن النساء اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهائها ومن الأخلاق الفاضلة ما يجب أن يحير ما يجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين ويسلبن عقول العالمين عالمين وتكاد الأفئدة أن تطير شوقا إليها ورغبة في وصولها kata beliau hur bidadari-bidadari yang digelari dengan hur mereka adalah wanita-wanita yang telah mengumpulkan seluruh kecantikan-kecantikan bentuk Ini sudah mencakup ini seluruh kecantikan yang dianggap oleh manusia cantik semuanya ada pada dirinya. Biasa orang mau dicarikan akhwat punya kriteria tersendiri. Ini yang berat ini. Ustadz tolong carikan akhwat yang putih, yang tinggi, panjang rambutnya, lurus rambutnya, mancung hidungnya, panjang lehernya, Hah? jerap, <laughs> khair insyaallah Terkadang kita kesulitan mencari yang mana ini. Iya. Yeah. Seandainya ada yang seperti itu mungkin ustadznya juga mau. <laughs> Baik. Dia mengumpulkan seluruh Kecantikan-kecantikan yang ada. Apa yang dianggap cantik semuanya ada pada hur ini. Paham ya? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan di antara ciri-ciri wanita cantik. Hanya ini bahaya disebutkan sebenarnya, nanti semakin tinggi seleranya. Baik. Di antaranya yang disebutkan tadi, berkulit putih. Naam. Rambutnya lurus, hitam. Lehernya jenjang. Matanya ya luas, bulat. Dan yang lain sebagainya yang disebutkan. Hanya itu sebagian saja yang disebutkan. Tapi lebih dari itu. Dari bentuk hur ini. Wanita yang cantik yang seluruh kecantikan ada pada dirinya. Ini beda dari sorga. Iya. Yeah. Dan telah kita jelaskan tadi bahwasanya mereka disucikan oleh Allah dari segala macam bentuk aib, tidak ada cacatnya. Iya. Yeah. Tidak buang air, tidak pula dia mengalami haid. Nah, tidak pula dia mengalami nifas. Iya. Yeah tidak mengalami perkara yang padanya ada cacat. Mutahharah, wanita-wanita yang disucikan oleh Allah dari segala macam bentuk aib dan kejelekan. Iya, kata As-Sa'di rahimahullah, kita lanjutkan ya. Hur para bidadari itu adalah wanita-wanita yang mengumpulkan seluruh kecantikan bentuk zahir. Bentuk zahir artinya bentuk tubuhnya, Iya. Baik dari sisi wajah maupun bodinya. Bukan cantik wajahnya tapi gemrot. Baik. Jadi dia mengumpulkan seluruh kecantikan yang namanya cantik dari sisi zahirnya. Dan mereka juga mengumpulkan al-akhlaq al-fadilah. Ini hur dia mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia, yang utama. Perkara yang dimaklumi jamaah sekalian, bagaimanapun kecantikan seorang wanita, tapi kalau dia memiliki akhlak yang buruk, itu tidak akan menarik. Jelas ini? Cantik tapi nakal. Memiliki akhlak yang buruk sehingga Wanita yang sempurna adalah wanita yang memiliki kecantikan zahir dan memiliki akhlak yang mulia. Iya, seorang istri yang baik adalah istri yang memiliki kecantikan zahir dan terlebih lagi kecantikan hatinya. Bagaimanapun cantiknya seorang istri, sangat menarik dari sisi zahirnya, tapi tiap hari bertengkar karena jeleknya akhlaknya. Iya. Dia senantiasa menyakiti suaminya. Nabi memerintahkan para wanita untuk mencari apa yang diridhai oleh suami, tapi istri yang berakhlak buruk ini yang dia cari adalah bagaimana suaminya selalu marah. Tidak akan terjadi kebahagiaan. Tidak akan tercipta sebuah kedamaian tidak akan tercipta sebagaimana dikatakan oleh orang baiti jannati rumahku adalah surgaku apa artinya ini apakah harus memiliki rumah yang mewah lah rumah akan tercipta menjadi sebuah surga bagi suami ketika si istri suaminya datang dia sambut dengan kegembiraan senyum jangan baru datang suaminya di pintu langsung didobrak pintunya Iya. Mukanya langsung kayak pisang goreng. Sanggarak jemu. Akhlak yang jelek. Belum lagi tatkala dia bertutur kata, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati. Tidak akan tercipta kebahagiaan selama-lamanya. Tapi hurul ain yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyempurnakan kebahagiaan penduduk surga kecantikan zahir dikumpulkan juga kecantikan batin berupa akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kata beliau semuanya ini iya mengharuskan orang-orang yang melihat hurul ain itu menjadi terheran-heran, terkagum-kagum. Iya. Dan hampir-hampir saja beliau eh, kata beliau, hampir-hampir saja seseorang tatkala mulai awal kali menatap kepada hurul ain takadul afidatu antatir Hampir-hampir saja hati ini terbang ke atas. Ah, bagaimana cantiknya itu? Sudah bisa dibayangkan? dan sangat ingin untuk segera ya menduduk di sampingnya ya ingin langsung bersama-sama begitu indahnya rupa yang diperlihatkan oleh mereka ya ini makna daripada hur wanita yang mengumpulkan kecantikan wajah dan kecantikan apa tubuh dan kecantikan akh, akhlaknya. Ucapan mereka adalah ucapan-ucapan indah jemaah. Tidak pernah membuat suaminya marah dan tidak pernah dia membentak suaminya. Akhlak yang sangat mulia. Iya, yang dia ucapkan hanyalah ucapan-ucapan kesenangan menenangkan hati suaminya. Tidak disebutkan di dalam sebuah riwayat. Nah, dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal hural ain yugnina fil jannah. Yaqulna nahnu al hur al hisan khuliqana li azwajin kiram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hurun ain bidadari-bidadari di dalam surga itu yughannin mereka selalu bernyanyi melantunkan nyanyian dan lagu-lagu. Di antara isi lagunya, Nahnul hurul hisan. Kami adalah hur yang cantik-cantik. Khuliqana li azwajin kiram. Yang dicipta khusus untuk suami-suami yang mulia. Itu ucapan mereka. Iya. Bentuk anasyid yang mereka lantunkan terhadap suami-suami mereka selalu mengucapkan ucapan-ucapan indah, ucapan-ucapan kasih sayang, ucapan-ucapan yang penuh dengan cinta. Nah, ini beda dari sorga jamaah. Ini hur. Terus al-ain, hurul ain. Apa artinya al-ain? Kata beliau, kata Sa'di, hisa hisanul a'yun mulihatuha allati safa bayaduha wa sawaduha al-ain itu adalah sifat bagi bidadari sorga yang memiliki mata yang cantik mata yang indah iya telah sempat kita singgung tadi di antara kecantikan seorang wanita adalah apa memiliki mata yang indah nah yang mana kata beliau? Matanya itu bulat, luas, ya, indah. Yang putihnya itu, ya, maksudnya batu mata putihnya, biji mata putihnya itu sangat jernih dan biji mata hitamnya itu sangat hitam. Itu al-ain. Yang sampai sebentar malam ada yang mimpi ketemu bidadari ini. cantik jelita, memiliki mata yang memikat. Iya, baru matanya dilihat, wah, mau terbang hatinya. Nah, ingin segera bertemu, ingin segera berjumpa. Nah, dan ini dipersiapkan untuk para penduduk sorga. Nah, dan mereka senantiasa menanti-nanti calon suaminya sejak suaminya masih ada di, di dalam dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inal mar'ah sesungguhnya seorang wanita ketika dia menyakiti suaminya dalam kehidupan dunia, dia menyakiti suaminya. Ini kata umum ya. Banyak sekali faktornya dia menyakiti seorang suami. Iya. Banyak faktornya dia meyakini me, apa menyakiti seorang suami dengan kata-katanya. Tidak seorang wanita pun yang menyakiti suaminya dalam kehidupan dunia kecuali calon istrinya di surga dari kalangan hurul ain akan berkata, "Qatalakillah, semoga Allah membunuh engkau." Sesungguhnya Laki-laki itu hanyalah tamu bagi engkau dalam kehidupan dunia. Dan sebentar lagi dia akan berjalan, dia akan berjalan dan akan kembali kepada kami kata bidadari di dalam surga. Mendoakan kejelekan istri-istri durhaka dalam kehidupan dunia yang menyakiti suaminya. Nah, ini horor lain, bermata jelita, cantik luar biasa. Baik, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tatkala beliau menjelaskan hurul ain beliau berkata wa ammal aina fahiya allati kanat jamilatul ain fi sawadiha wa bayadiha fahunna hisanul wujuh hisanul a'yun kata Ibn Utsaimin rahimahullah ya hur ketika menjelaskan hur hur itu jamak dari haura artinya wanita yang sangat putih, jernih, bagaikan haura. Haura itu salah satu jenis batu permata yang sangat putih. Ini dapat diketahui bahwasanya kulit-kulit mereka itu sangat putih. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana hakikat putihnya kulit bidadari itu. Jelas ya? Haura, hur sehingga dikatakan hur. Adapun al-aina al kata beliau, adapun al-aina maka dia adalah wanita-wanita yang memiliki mata yang sangat cantik dari mata hitamnya dan mata putihnya kedua-duanya itu cantik bersih jernih terkadang batu mata putih itu kan tidak jernih Apalagi kalau sudah ngantuk sekali, daurahnya lama sekali sudah merah batu mata putihnya. Nah, terkadang ada yang memiliki ya mata hitam, biji mata hitamnya tapi ditutupi lagi katarak. Macam-macam sekali penghalang-penghalangnya kalau di dunia, tapi di akhirat jamaah Iya, berada di atas puncak kejernihan keindahan mata. Maka dari itu, hati-hati dengan mata. Dan yang akan mendapatkan mata-mata yang cantik, yang indah menawan di dalam sorga nanti, itu adalah orang-orang yang pandai menahan dan menundukkan pandangan matanya dari perkara yang haram di dalam kehidupan dunia ini bersabar dan bersabar untuk kemudian berjumpa dengan bidadari-bidadari yang bermata jelita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Ibnu Taimin. Al-aina itu adalah wanita-wanita cantik yang memiliki mata hitam dan putih yang sangat cantik. Kata beliau, fahunna hisanul wujuh. Maka mereka pun mengumpulkan kecantikan wajah dengan kecantikan mata. Dia mengumpulkan kecantikan wajah dan kecantikan mata. Ini sifat bidadari sorga. Nah, hur, hurul ain. Nah, selanjutnya kita berpindah pada ayat berikutnya yang menjelaskan tentang kecantikan bidadari sorga atau sifat istri-istri penduduk sorga nanti di dalam surganya. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman Fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan Fabi ayyi ala'i rabbikuma ka'annahunna al-yaqut wal Allah berfirman di dalam sorga itu di dalam sorga-sorga itu ada bidadari-bidadari qasiratut tarf yang senantiasa menundukkan pandangan matanya ini akhlak mereka kecantikan akhlaknya mereka menundukkan pandangan mata. Tidak senang melihat ke sana kemari. Ya. Yeah. Dia hanya melihat kepada suaminya saja, tidak senang melihat penduduk sorga yang lain. Jadi matanya hanya, hanya diperuntukkan untuk suaminya saja. Kecantikan tubuhnya, iya, yeah. keindahan suaranya, Merdunya suara yang mereka keluarkan hanya untuk suaminya saja. Wajar kalau dikatakan mereka mutahharah, disucikan. Iya. Yeah. Bukan tatkala sudah punya suami masih tetap juga melirik yang lainnya. Naam. Bahkan wali billah sudah pakai cadar tapi matanya masih ke kiri dan ke kanan ia bahkan main telepon-teleponan dengan lelaki lain ketika suaminya tidak ada, subhanallah. Kalau hurul ain jamaah benar-benar terjamin. Dia tidak akan mengarahkan pandangannya kecuali kepada suaminya saja. Tidak ada kecemburuan di dalam hati suaminya. Benar-benar mereka menjaga kesuciannya. Qasiratut tarh sangat menundukkan pandangan mata. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau menjelaskan ai ghadidat an ghairi azwajihin mereka adalah wanita-wanita yang menundukkan pandangan matanya tidak mau melihat kecuali kepada suaminya saja fala yarayna syai'an ahsana fil jannah min azwajihin tidak ada satu pun yang paling baik yang paling tampan yang paling indah yang dia lihat dalam surga kecuali suaminya ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taalaan demikian pula Qatada dan selainnya makna daripada qasiratut tarf itu adalah wanita-wanita yang menundukkan pandangan mata Iya. Mereka hanya mengarahkan pandangannya kepada suaminya saja, tidak ada satupun yang mereka lihat yang sangat baik, yang sangat menarik dalam sorga kecuali suaminya saja. Nah, kemudian Allah berfirman, "Lam yaqmithunna insun qablahum Yang sebelumnya tidak pernah sama sekali disentuh oleh seorang manusia pun atau seorang jin. seorang manusia atau satu jin pun tidak ada yang pernah menyentuh. Benar-benar terjaga, benar-benar suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau ngobrol-ngobrol sama orang lain selain daripada suaminya? Iya, tidak pernah. Jelas ini? Dilihat saja tidak pernah, apalagi disentuh oleh manusia yang lainnya. Hendaknya seperti ini jamaah memberikan motivasi kepada kita. Iya, untuk beramal bagaimana mendapatkan seluruh yang dipersiapkan oleh Allah di dalam sorga ini. Nah, mereka menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh satupun manusia dan jin. Baik. Kata Ibnu Katsir, balhunna abkarun urbun atrab lam yata'hunna ahadun qabl qabla azwajihinna minal insi wal jin. Mereka adalah wanita-wanita abkar yang perawan-perawan. Urb. Iya, penuh dengan kasih sayang dan cinta. Atrab sebaya umurnya yang mereka tidak pernah iya disetubuhi sebelum suaminya oleh seorang pun manusia ataupun jin. Disentuh saja tidak. Dilihat saja tidak pernah. Ini wanita penduduk sorga. Kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma Maka yang mana lagi dari nikmat Rabbmu yang engkau dustakan? Ya. Kemudian Allah melanjutkan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari-bidadari itu bagaikan permata yakut dan marjan. Sudah pernah lihat yakut dan marjan? Permata ini, jenis permata yakut dan marjan. Kalau sirup marjan? <laughs> Kalau sirup marjan mungkin. Iya. Permata marjan. Dijelaskan oleh Mujahid dan selainnya dikatakan mereka seperti permata yakut dan marjan fi il yakut wa bayadil marjan sebagai perumpamaan jernihnya yakut berarti permata yakut itu jernih jernihnya permata yakut dan putihnya permata marjan seperti itu sifatnya ya wanita-wanita penduduk sorga putih, bersih, jernih. Nah, sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lirrajuli min ahli al-jannati zawjatan min al-huril 'ain." Ala kulli wahidatin sab'una hullah yura mukhu saqiha min wara istiab. Ini Nabi menjelaskan lebih detail lagi bagaimana kecantikan wanita sorga itu, terkhusus kulitnya, bagaimana putihnya. Kata Nabi, setiap lelaki di dalam sorga nanti itu memiliki akan memiliki paling sedikitnya dua istri dari hurul ain. Paling sedikit itu dari hurul ain. Iya. Pasti ditaaddud. Yang tidak riba ditaaddud akan ditaaddud juga nanti di dalam sorga. Kenapa paling sedikit istrinya orang di sorga dua? Dari huru lain, Iya. Kalau tidak mau ditaaddud di neraka tidak ditaaddud orang. Tidak ada poligami di dalam neraka. Iya. Kalau di sorga pasti poligami. Nah, tapi sebagian akhwat juga ambil alasan, tidak apa-apalah kalau saya dipoligami nanti di sorga, yang penting di dunia tidak. <laughs> saya rela kalau di sorga, tapi kalau di dunia jangan coba-coba, saya tarik telingamu. <laughs> Baik. Nabi katakan, seorang lelaki di dalam surga paling sedikitnya memiliki dua istri dari Hurul Ain. Setiap orang dari istrinya ini akan menggunakan pakaian 70 lapis pakaian. Susah membuka? Jangan dipikirkan. Eh, tidak ada yang susah di dalam surga. Nah, Nabi katakan mereka memiliki 70 lapis pakaian. Yang mana dari luar pakaiannya itu akan terlihat sumsum -sum tulang betisnya dari bagian luar pakaian itu. Jadi 70 lapis pakaian tembus, kulitnya karena putihnya pun tembus, dagingnya juga tembus, tulangnya juga tembus. Tidak ada di dunia seperti ini. Nah, ini keindahannya. Kecantikan luar biasa yang tidak ada taranya. Semuanya dipersiapkan untuk para penduduk surga. Baik, benar-benar bagaikan permata yakut dan marjan. Dalam surah Fat, Allah menjelaskan tentang bidadari surga wa indahum qasiratut tarfi dan penduduk surga akan memiliki istri-istri qasiratut tarf yang senantiasa menundukkan pandangan mata atrab yang sebaya sebaya artinya apa umurnya sama mirip-mirip semuanya tidak ada yang tua tidak ada yang muda iya yeah. Tidak ada yang tua, tidak ada pula yang muda. Semuanya sebaya. Nah, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seseorang itu akan memiliki beberapa istri di dalam sorga dari Hurul Ain. Naam yang sebaya umurnya yang semuanya muda yang mereka selalu bermain dan bersendagurau bersama dengan istri-istri suaminya yang lain. Nah, jadi umurnya itu sebaya. Tidak ada yang tua, tidak ada juga anak-anak, semuanya muda. Istri muda. Istri cantik. Ini yang mantap ini. Yang dipersiapkan oleh Allah di dalam surga. Nah, dalam surah Ar-Rahman Allah menjelaskan hurum maqsuratun fil khiyam. Mereka adalah hur, bidadari-bidadari cantik yang dipingit di dalam kemah-kemah. Dipingit tidak sembarang keluar. Dilihat dan ditonton oleh orang. Iya, jangankan pahanya, wajahnya saja tidak bisa dilihat. Kalau bidadari dunia, apanya yang tidak dilihat? Nah, Semuanya diumbar. Tapi di bidadari sorga tidak ada yang terlihat. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mencicipinya. Nah, dipingit di dalam kemah-kemah yang terjaga, yang terbuat dari mutiara yang berlubang, yang berruas-ruas. Iya. Allah juga berfirman dalam surah Rahman, "Fihinna Khairatul hisan." Dalam surga itu ada wanita yang baik-baik, hisan yang cantik-cantik. Karena para ulama, khairat, wanita yang baik-baik itu artinya akhlaknya baik-baik. Tutur katanya indah. Nah, hisan cantik-cantik, tubuhnya itu cantik. Jelas ya? Baik-baik lagi cantik-cantik. Terkadang orang punya istri cantik belum tentu baik karena merasa cantik ay seingin apa semuanya saja dia perlakukan suaminya kamu mau ceraikan saya terserah saya juga cantik tidak lama laku lagi nah cantik belum tentu baik jelas ini apalagi kalau sudah punya penghasilan melebihi dari suaminya terserah kamu bilang apa saya mau berbuat semauku. Iya. Yeah. Kenapa tidak takut diceraikan? Ada pekerjaannya juga. Bahkan lebih hebat, lebih banyak dari penghasilan suaminya. Nah, ini bahayanya beda dari dunia. Ada yang baik, baik akhlaknya, belum tentu cantik. Beda dari surga, dia kumpulkan baik akhlaknya, cantik rupanya. Khairatun hisan. Khairatun hisan. Nah, ini sifat mereka. Lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka dalam surah Al-Waqiah. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a." faja'alnahunna abkara urban atraba ini ada sifat yang lain yang disebutkan di sini kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari itu ya dengan sebenar-benar ciptaan faja'alnahunna abkara maka kami jadikan mereka itu perawan-perawan tidak ada janda di sorga. Iya. Jangan khawatir dapat janda di sorga. Uruban. Iya, taib. Abakara. Diciptakan sudah perawan. Iya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Al-Bazzar, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, "Inna ahlal jannah idza jama'u nisa'ahum udna abkara." Sesungguhnya penduduk surga kalau melakukan jima dengan keluarga mereka, melakukan hubungan dengan istri mereka, selesai itu kembali dia menjadi perawan. Makanya saya katakan tadi tidak ada janda di surga. Iya. Dia akan kembali perawan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perawan-perawan untuk para penduduk sorga. Nah, yang antara sifatnya urban. Mereka adalah wanita-wanita yang penuh cinta. Sangat besar kecintaannya terhadap suaminya. Bukan setengah-setengah. Bukan seperempat. Ya, yeah, kecintaan penuh dia ucapkan kecintaan penuh terhadap suaminya. Para beda dari surga, Dan dibuktikan dengan perbuatan mereka. Kalau di dunia mengatakan cinta dengan kecintaan sepenuhnya, cinta setinggi langit, seluas lautan dan yang lain sebagainya belum bisa dipercaya 100%. Lihat buktinya. Iya. Yeah. Tapi bila dari surga, kecintaannya sangat besar terhadap suaminya. Atraba, ditambah lagi mereka sebaya. Sebayanya itu bukan nenek-nenek, karena tidak ada nenek-nenek dalam surga. Sehingga suatu ketika seorang ajuz wanita tua jompo datang kepada Nabi SAW bertanya tentang sorga. Nabi mengatakan tidak ada nenek-nenek masuk sorga. Kemudian wanita ini kembali dan menangis di rumahnya. Menangis bersedih. Kemudian sampai beritanya kepada Nabi. Nabi mengutus sahabat mengatakan, "Sampaikan kepadanya bahwasanya tidak ada wanita yang tua di dalam surga, semuanya urban atraba." Semuanya itu penuh cinta dan sebaya umurnya yang nenek-nenek di surga menjadi perawan, eh, nenek-nenek di dunia menjadi perawan di surga kalau masuk sorga. Iya. Dia kembali menjadi mudah. Dan betul-betul awet muda. Tidak ada tuanya. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala sebuah asar yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bagaimana mudahnya mereka kata beliau fi sinnin wahidah salasun wa salasina sana Bidadari-bidadari itu semuanya berada di dalam satu umur. Umurnya sama, sebaya, atraf. Umurnya sekitar 33 tahun. Ini puncak kepemudaan. Anak muda 33 tahun itu masih muda itu. Iya. Yeah. Dan itu puncak kepemudaan dan puncak vitalitas seseorang pada umur 33 tahun. Sehingga bidadari-bidadari sorga itu umurnya sebaya 33 tahun. Sekitar begitu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taalaan. Tayyib. As-Suddi berkata, Al-atrab ay fil akhlaqil mutawakhiyat bainahun. Mana daripada al-atrab selain daripada maknanya adalah sebaya, ya, seumur, ya, di antara maknanya adalah akhlaknya itu dalam saling mencintai dan bersaudara dengan madunya yang lain itu setara. Tidak ada yang dia senangi melebihi dari yang lainnya. Semuanya setara dengan madunya yang lain. Ya, madu bukan madu yang disebutkan tadi madu di dalam sungai ya. Ya, ini madu wanita dengan yang lainnya. Mereka setara dalam akhlaknya, dalam muamalah dengan madunya yang lain itu setara. Ya. Laisa bainahunna tabaghut. Tidak ada saling membenci antara satu dengan yang lain. Ini atrab. Kalau ada yang punya dua istri atau lebih di dunia, wah eh, jarang sekali tidak saling membenci. Alhamdulillah kalau ada. Kalau di surga tidak ada saling membenci. Iya. Yeah. Antara satu dengan yang lainnya. Wala tahasud dan tidak ada saling menghasad antara satu bidadari dengan bidadari yang lainnya. Semuanya atrab setara Iya. La kama kunna bara'ir fid dunya bara'ir muta'adiyat. Tidak seperti orang yang dipoligami di dunia, poligaminya itu saling bermusuhan. Nah, ini diantara penafsiran atrab. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, kita melihat ayat yang lainnya tentang sifat bidadari sorga disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naba ayat 31. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaza pasti akan mendapatkan keberuntungan mereka akan berada di dalam sorga di dalam kebun-kebun sorga wa a'naba dan di tengah kebun-kebun anggur wa kawa'iba atraba dan mereka akan mendapatkan wanita-wanita kawa'ib atrab apa artinya tadi atrab Hah? sebaya mereka mendapatkan bidadari-bidadari kawa'ib dan atrab sebaya kalau atrab sudah tadi sekarang kawaid. Apa makna daripada kawaid? Nah, Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya beliau berkata kawaid wahyan nawahidul lati lam tatakassar sadyuhunna min shababihin wa quwwatihinna wa nabaratihinna. Iya. Kawaid kata Sa'd As-Sa'di rahimahullah dia adalah wanita-wanita, gadis-gadis perawan yang belum pecah payudaranya. Nah, belum kendor. Iya. Ini sifat mereka. Semuanya ini Allah sifatkan ya bukan untuk porno ya. Sebagai bentuk terghib terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iya. Ini belum pecah payudaranya disebabkan karena mudanya dia syababihinna karena mudanya mereka dan kuatnya itu nah wa nabaratihinna ya dan apa lagi? atau bagaimana menafsirkan nabaratihinna ini nah antum pahami saja Tayyib. Ini diantara sifat beda dari sorga. Kawaid. Iya. Atraba yang sebaya Nah, kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana ciri para wanita-wanita sorga itu, bagaimana kehebatan dan kecantikannya. Kata Nabi, ولو tala'at امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض ard ما بينهما bainahuma ولأضاءت ما بينهما ma على رأسها خير من الدنيا وما فيها kata nabi seandainya seorang wanita penduduk surga bidadari ini menampakkan wajahnya di dunia. Seandainya mereka menampakkan wajahnya di dunia, maka pasti bau harumnya itu akan memenuhi seluruh dunia ini. Ini harumnya ini. Masya Allah. Bukan cuma 5 meter ke belakang kalau naik motor ada tercium harum ternyata 5 meter ke depan ada bidadari dunia yang bertabarruj. Nah, tapi bidadari sorga baru dia menampakkan wajahnya di dunia seluruh dunia ini harum semerbak kata Nabi. Wala aba'at bainahuma dan pasti wajahnya itu akan menerangi seluruh langit dan bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi. Bagaimana itu putihnya wajahnya? Cahaya wajahnya mampu menerangi antara langit dan bumi. Bukan cuma di Mamuju, seluruh dunia dia terangi. Nah, dan benar-benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasifuha penutup kepala bidadari itu, iya, mahkotanya, penutup kepalanya saja, yang berada di atas kepalanya itu khairun minat dunia wa mafiha lebih baik, lebih mahal, lebih hebat daripada dunia dan seluruh isinya. Baru penutup kepalanya, belum perhiasannya, belum pakaiannya yang tembus pandang itu. Nah, lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Baik. Ini ciri-ciri wanita yang dipersiapkan oleh Allah terhadap para penduduk surga. Bidadari, bidadari surga. Sekarang kalau mereka memiliki pendamping seperti ini, apa kira-kira yang mereka lakukan? Iya. Nah. Dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Ibnu Hibban diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi pernah ditanya, "Anapa ufil jannah?" Wahai Nabi, apakah kami melakukan jima di sorga? Apakah kami melakukan hubungan suami istri di sorga? Nabi menjawab, "Na'am, walladhi nafsi biyadih, dahman dahma." Kata Nabi, "Iya, demi yang jiwaku berada di tangannya, akan dia lakukan kawin dan kawin." Iya, dahman dahma. Nikah dan nikah terus-menerus dia lakukan. Fa idza qama anha raja'at mutahharatan bikra. Kata Nabi, kapan dia berdiri dia tinggalkan istrinya di surga itu, maka akan kembali istrinya itu menjadi suci kembali dan perawan lagi. Tidak ada yang mengantuk? Alhamdulillah. Nah, berarti ini dalil yang menunjukkan penduduk surga itu melakukan jima di dalam surga bersama dengan keluarga mereka. Iya. Yeah. Dan ini makna dari firman Allah di dalam surah Yasin. Inna ashabal jannati yawma fi syughlin fakihun. Kata Allah, sesungguhnya penduduk surga pada hari ini atau pada hari itu berada di dalam kesibukan yang sangat sibuk. Ikrimah beliau menafsirkan ayat ini beliau berkata masyghulun fi taksiri abkari zaujihim sibuknya kata beliau adalah penduduk sorga itu sibuk memecahkan keperawanan istri-istri mereka subhanallah nah ini kesibukan mereka di sorga sibuk ya nah dan ini kesibukan mereka kata Ikrimah. Baik, dalam riwayat yang lain dalam hadis Abu Hurairah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, uh, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anufdi ila nisa'ina fil jannah?" Wahai Rasulullah, apakah kami ya akan melakukan hubungan dengan istri-istri kami di sorga? Qala inna rajula la yufdi fil yawmi ila mi'ati azara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya seorang laki-laki di dalam sorga dalam sehari itu mampu melakukan hubungan dengan 100 orang gadis. Iya. Yeah. Jadi bukan cuma dua istrinya. Poligami apa ini? 100 orang gadis dia mampu iya yeah, layani di dalam satu harinya. Naam. Ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan kenikmatan yang Allah berikan kepada para penduduk sorga ya di dalam sorganya nanti. Tapi di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat yang disebutkan ya sebagai bentuk tergib dan pensifatan terhadap eh, wanita-wanita uh, wanita -wanita penduduk sorga itu ini hadis yang panjang ya kita sebutkan saja yang berkenaan dengan sifat wanita penduduk sorga dalam hadis tentang asur ya, kebangkitan manusia ditiupnya sangkakala pada hari kiamat sampai keadaan dalam sorga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Naam Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة sab'ina مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله. Kata Nabi, maka seorang laki-laki nanti pada hari kiamat di dalam sorga. Di antara mereka, yakni di antara penduduk sorga itu ada lelaki yang memiliki sintaini wa sab'ina zaujah. 72 istri. Iya. Yeah memiliki 72 orang istri. 70 orang yang Allah ciptakan langsung. Ini beda dari sorga. Dan dua orang dari anak cucu Adam, maksudnya dari wanita dunia. Ya, tetap dipoligami. Nah, jadi 70 ini ya, ini salah seorang ya, salah seorang penduduk sorga. 70 orang dari bidadari yang Allah ciptakan langsung kepadanya untuk dia. Iya, dan dua orang itu bidadari dari kalangan wanita wanita sorga, eh wanita-wanita dunia. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya iya, wanita-wanita salihah yang beriman dan beramal salih itu akan masuk ke dalam sorga dan akan menjadi bidadari. Iya, karena sebagian orang kadang bertanya, kalau Allah menciptakan bidadari di dalam surga untuk kaum laki-laki, apakah Allah menciptakan bidadara untuk kaum wanita? <laughs> Atau bidadari? Nah, jadi tidak ada bidadari, bida, tidak ada bidadara ya. Yang ada bidadari. Wanita-wanita dunia yang beriman dan beramal saleh Allah takdirkan dia masuk ke dalam sorga itu akan menjadi bidadari paham ya dan menjadi istri-istri penduduk sorga tayyib yang ternyata bidadari dari wanita dunia ini nah mereka punya kelebihan dari bidadari sorga yang diciptakan oleh Allah dari sisi kecantikan dari sisi akhlaknya dari sisi kebaikannya ya dan dari segala sisi dia mengalahkan bidadari bidadari sorga kenapa demikian kata Nabi ya lahuma mereka memiliki keutamaan kelebihan dari bidadari yang diciptakan oleh Allah kenapa dengan apa mereka mendapatkan keutamaan bi'ibadatihima fid dunya disebabkan karena ibadah kedua bidadari ini di dalam sur, di, da, di dalam kehidupan du, dunia. Karena ibadahnya di dunia rela meninggalkan maksiat, taat melakukan perintah, dia akan masuk ke dalam surga menjadi bidadari dan lebih unggul daripada bidadari-bidadari yang lainnya. Bergembiralah wahai para wanita calon-calon penduduk penduduk surga. Iya. Dengan kesabaran dalam kehidupan dunia, dengan ketaatan kepada Allah dan terhadap suami iya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kenikmatan luar biasa di dalam surga tayyib Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan berita gembira kepada kaum wanita iya kata Nabi idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha Baik wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannata min haitsu syi'ti min ayyi abwabin Apabila seorang wanita itu apabila seorang wanita itu senantiasa melaksanakan salat lima waktu dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan dia senantiasa menjaga kehormatan dirinya wa ata'at zaujaha dan dia senantiasa mentaati suaminya dikatakan kepadanya pada hari kiamat masuklah engkau ke dalam sorga dari pintu mana saja yang engkau inginkan hanian berita gembira selamat bagi kaum wanita yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada suaminya di dalam kehidupan dunia Allah akan mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam sorga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi seorang laki-laki ini memiliki berapa tadi? Hah? 72 istri. Dua di antaranya dari wanita dunia yang punya keutamaan dari 70 orang istri yang lainnya ini. Baik. Selanjutnya kata Nabi, yadkhulu 'alal ula minhuma fi ghurfatin min yaqutah. Laki-laki ini akan masuk kepada istri bidadarinya tadi ini dari kalangan penduduk dunia ini ya, yang dua orang, dia masuk kepada istri pertama. Jadi dia dulu sebelum 70 yang lain ini yang Allah ciptakan, yang pertama dia masuk kepadanya adalah Hah? Dua orang istri dunia ini. Ya, istri yang masuk ke dalam sorga dari penduduk dunia. Dia masuk kepada istri yang pertama. Nah, ini malam pertama ini. Baik. Dia masuk kepada istrinya yang pertama. Berat, dia berada di dalam Naam ghurfah. Sebuah kamar yang terbuat dari permata yakut Iya. Tidak perlu dihias, pakai lambing, apalagi namanya itu. Sudah cantik, terbuat dari permata. Tidak laku rias pengantin di sini. Nah, dia akan masuk ke dalam kamar istrinya yang pertama yang terbuat dari permata yakut. Ala saririn min zahab. Yang istrinya itu duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Bagaimana ini? Kamarnya dari yakut, ranjangnya dari emas. Mukallalun bil lu'lu' yang dia menggunakan mahkota dari permata lu'lu'. Ya, ada mahkotanya dari permata lu'lu'. Baik. Alaihi sab'una zaujan min sundusin wa istabaratin wa innahu la yada'u yadahu baina katifaiha yang seperti ini dia memiliki berapa 70 orang istri iya dia menggunakan kain sutra tipis dan sutra tebal iya berapa lapis tadi 70 lapis nah dia masuk kepadanya dia saksikan kecantikannya dia saksikan kehebatannya, luar biasa menariknya. Nam, Wa innahu la yaba'u yadahu baina katifaiha. Maka yang pertama dia lakukan, dia meletakkan tangannya di atas pundaknya. Menegangkan ini. Tapi ternyata masih ada ikhwan yang tidur. <laughs> Dia meletakkan tangannya di atas pundaknya. yadihi min sadriha min wara'i siyabiha wa jildiha wa lahmiha. Kemudian ketika dia meletakkan tangannya di atas pundak istrinya, dia akan melihat tangannya itu dari balik dada istrinya dan dari balik pakaiannya dan kulitnya dan apa namanya eh, daging-daging uh, istrinya. Ini baru aslinya tembus pandang ini. Nah, dia letakkan, Wih, kelihatan dari depan. Bagaimana itu ikhwah? Nah, wa innahu la yanzuru ila mukhi saqiha kama yanzuru ahadukum ila silki fi qasbatil yaqut. Kata Nabi selanjutnya, dan sesungguhnya dia benar-benar akan melihat kepada tulang sumsum. Ya. Sumsum tulang betis daripada istrinya itu. Ya, sebagaimana salah seorang di antara kalian akan sebagaimana salah seorang di antara kalian melihat benang dari balik ruas permata yakut yang jernih yang bening. Benang Iya. Di balik permata yakut, dia melihat dari baliknya. Jadi tadi dia melihat dadanya, wah, kelihatan tangannya di sebelah. Dia melihat betisnya seksi luar biasa. Iya. Yeah. Bukan hanya betisnya yang terlihat, tulang apa sumsum -sum tulang betisnya kelihatan. Nah, Bersamaan dia telah dilapisi dengan apa? 70 lapis pakaian. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu la yanzuru ila Baik, selanjutnya uh, laha mir'ah. Dia melihat ke arah hati istrinya ternyata bagaikan cermin. Iya, bagaikan cermin ketika dia melihat ke hati istrinya. Iya. Fabainama huwa indaha la yamalluha wa la tamalluhu wa la yatiha min marratin illa wajadaha adra adra ma yaftari dhakaruhu wa la tashtaki qubulaha illa annahu la mani la maniya wa la maniyah. Iya, terus menerus dia memperhatikan keadaan istrinya dari bidadari ini Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak pernah merasa bosan dalam memandang kecantikan istrinya, istri bidadarinya yang pertama ini. Iya, tidak pernah dia bosan melihatnya. Istrinya pun tidak pernah bosan terhadap suaminya. Ini diantara kesempurnaan kenikmatan di dalam sorga. Tidak ada rasa bosan. Jelas ini? Kalau di dunia, terkadang sudah mulai bosan kalau sudah 2-3 tahun. Ah. Yang ketahui ini merasa. Baik. Kalau dalam surga tidak ada bosan. Nah, suaminya tidak bosan kepada istrinya, bidadari ini pun tidak pernah merasa bosan kepada suaminya dan tidak sekalipun dia mendatangi istrinya kecuali pasti dia dapatkan istrinya itu telah perawan kembali. Subhanallah. Ya. Tidak satu kali pun dia dapatkan, ya dia mendatangi kecuali dia dapatkan istrinya itu perawan kembali. Kemaluannya tidak pernah layu. Nah, dan kubur daripada istrinya itu pun tidak pernah merasa capek dan penat. Tayyib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak pernah ada yang keluar mani dari laki-laki ini dan tidak pula keluar mani dari wanita itu. Kenapa? Karena di dalam sorga tidak ada kotoran yang keluar dan mani itu adalah kotoran. Jelas? Iya. Yeah. Jima, jima dan jima tidak ada mani. Kenikmatan di dalam surga yang dirasakan oleh para penduduknya. Iya. Yeah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد arafna أنك لا تمل ولا تمل illa anna laka azwajan ghairaha terus menerus dia berada dalam kenikmatan bersama dengan istri pertamanya ini ya yeah. terus dia berada dalam kenikmatan terus dia berada dalam kenikmatan sampai ada panggilan ada teriakan ya yeah, semacam pengumuman kepadanya diberitahukan sungguh kami tahu kalau sesungguhnya engkau itu tidak akan pernah bosan kepadanya dan istrimu pun tidak pernah bosan kepada engkau. Yes, akan tetapi engkau itu masih punya istri yang lain lagi. Iya. Yeah. Belum pernah bosan, tidak bosan? Iya, yeah. masih mau bersama-sama, tapi sering katakan, "Hei, masih ada yang lain." Siapa yang sudah mimpi ketemu bidadari ini? Nah, masih ada yang lain. Engkau punya istri yang lainnya. Fayakhruj. Maka penduduk surga ini pun keluar. Keluar dari kamar istri yang keberapa? Istri yang pertama. Nah, ingat tidak pernah layu. Tidak pernah kendor semangatnya. On terus. Iya. Yeah. Dikatakan kepadanya ada istri yang lain. Nah, fayati hawa wahidatan wahidah. Maka dia pun datang kepada istrinya satu persatu. Iya, yeah. istri kedua dari penduduk dunia tadi baru berpindah kepada istri yang diciptakan oleh Allah berapa? 70 orang satu persatu. Ya didatangi keadaannya sama seperti itu semuanya. Masya Allah. Baik. Selanjutnya kata beliau, "Kullama jaa'a wahidah qalat wallahi ma fil jannati syai'un ahsana minka wa ma fil jannati syai'un ahabba ilayya minka." Setiap kali dia mendatangi seorang istrinya, pasti dia akan disambut dengan ucapan, "Demi Allah, tidak ada satupun di sorga ini yang lebih baik daripada engkau dan tidak ada satupun di dalam sorga ini yang lebih aku cintai selain daripada engkau ini cinta sejati iya kalau di dunia belum tentu nah cinta sejati lihat ucapan baru masuk ke dalam pintu kamarnya sudah disambut demi Allah tidak ada satupun di surga ini yang lebih baik daripada engkau. Dan tidak ada satupun dalam surga ini yang lebih aku cintai selain daripada engkau. Cintanya kepada suaminya. Uruban asraba, Penuh cinta, penuh, penuh kasih sayang. Dan mereka itu sebaya. Nah, inilah jamaah sekalian. Di antara pensifatan beda dari, sorga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang panjang ini. Baik, kita tinggalkan bidadari. Nah, kita berpindah pada pembahasan berikutnya. Ketahuilah jamaah sekalian. Keindahan dan kenikmatan sorga itu tak berhingga. Sebagiannya telah kita baca dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi seluruh kenikmatan itu tidak ada bandingannya, seolah-olah tidak ada harganya ketika ternyata Allah memberikan kepada mereka kenikmatan yang terakhir kenikmatan yang lebih besar dari seluruhnya itu kenikmatan yang menyebabkan mereka seluruhnya lupa akan kenikmatan-kenikmatan sebelumnya lupa akan nikmatnya taman-taman sorga lupa akan nikmatnya makanan dan minuman sorga lupa akan cantik dan nikmatnya bersama dengan bidadari-bidadari sorga, lupa dengan seluruh kenikmatan itu, yaitu nikmat tatkala seorang berjumpa dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyingkap wajahnya memperlihatkannya kepada seluruh penghuni-penghuni sorga. Ini puncak nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada para penduduk sorga. Dan ini adalah tambahan yang diberikan kepada para penduduk sorga. Betapa tidak jamaah sekalian. Betapa tidak mereka melupakan nikmat yang lainnya. Disebabkan karena zat yang selama ini mereka cita-citakan, zat yang selama ini mereka rindukan, Zat yang selama ini mereka sangat ingin berjumpa dengannya. Ternyata telah menyingkap wajahnya dan telah nampak di hadapannya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang-orang yang telah beribadah kepada Rabbnya. Yang telah mengorbankan berbagai macam yang dia miliki dalam kehidupan dunia demi mendapat dan meraih keridhaan Rabbnya itu benar-benar akan berjumpa keluarga itu. Kegembiraan luar biasa. Tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan seorang muslim tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang selama ini dia rindukan, yang selama ini dia ingin berjumpa dengannya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an Lahum fiha ma yasha'una Iya yeah lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid dan mereka akan mendapatkan akan merasakan apa saja yang mereka inginkan di dalam surga waladaina mazid dan di sisi kami kata Allah masih ada tambahan semua yang kita terangkan tadi itu semua yang diinginkan oleh hawa nafsu semua yang disenangi Iya, tapi ternyata masih ada satu tambahan lagi. Waladaina mazid. Di sisi kami masih ada tambahan kata Allah. Iya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang ahsanu, yang telah berbuat baik, yakni beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang telah berbuat baik mereka akan mendapatkan al-husna. Kata para ulama ahli tafsir, al-husna itu adalah sorga. Seluruh kebaikan sorga mereka akan dapatkan. Waziyadah dan ternyata masih ada tambahan lagi. Dan tambahannya itu kata para ulama adalah ru'yatullah. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sorga nantinya. Itulah tambahannya. Jelas ini? Iya. Dan ini kenikmatan yang sudah sampai pada puncak kenikmatan yang dirasakan oleh para penduduk surga ketika dia sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana gembiranya mereka ketika berjumpa dengan Allah? Iya. Yeah. Bagaimana bentuk gembiranya mereka? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Al-Mutaffifin atau di dalam surah Al-Qiyamah kata Allah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wajah-wajah pada hari itu nampak berseri-seri tatkala mereka melihat ke arah wajah Rabb mereka. Kegembiraannya nampak di wajah-wajah mereka. Berseri-seri, bercahaya. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap nah sebuah penghalang antara dirinya dengan hambanya memperlihatkan wajahnya kepada para penduduk sorga di dalam surganya nanti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita pernah merindukan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam sorga? Atau tatkala kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sorga itu hanya bagaikan dongeng yang berlalu begitu saja. Ketahuilah jemaah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebahagian berita dari berita-berita kenikmatan di dalam surga agar manusia itu memiliki semangat di dalam kehidupannya dalam beriman dan beramal saleh mengumpulkan amalan mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah, surga tidak akan diraih oleh orang-orang yang bermalas-malasan yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga tidak akan diraih oleh orang-orang yang kikir tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjual murah surganya. Dibutuhkan perjuangan. Dibutuhkan mujahadah. Dibutuhkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terlebih lagi tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Wa naru bisahawat. Surga itu dikelilingi dengan berbagai macam bentuk kejelekan yang tidak disenangi oleh hawa nafsu dalam kehidupan dunia. Ada perkara-perkara yang tidak disenangi yang memberatkan seseorang dalam kehidupan dunia. Ini yang mengelilingi surga. Sementara neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat dan segala macam perkara yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Maka dari itu jemaah sekalian intabihu hati-hati dalam perkara ini. Tujuan kita adalah ibadah. Dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meraih rahmat dan kasih sayang Allah terhadap diri kita. Huru hara hari kiamat beratnya kehidupan di hari kiamat demikian pula beratnya perjalanan menghadap kepada Allah ditambah lagi dengan banyaknya dosa, noda dan kejelekan yang kita lakukan ini tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah tanpa adanya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah minta dan harapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ini kita akan selamat di hadapan Allah. Hanya dengan ini kita akan selamat di hadapan Allah. Akan berbahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani Kehidupan kita penuh dengan cobaan. Tak sehari pun berlalu bersama kita kecuali pasti di dalamnya kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak sekalipun kita melangkah Kecuali pasti ada cobaan yang Allah perhadapkan kepada kita. Tak sekalipun kita berucap. Tak satu kali pun kita terbangun dari tidur kita pada setiap harinya. Kecuali pasti kita sudah diperhadapkan dengan fitnah serta cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah onak dan duri, halangan dan rintangan. Eh, bagaimana kita bisa melewatinya, menghindar daripadanya, bersabar dalam menghadapinya sehingga kita akan lolos menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, minta kepada Allah. Minta kepada Allah keselamatan. Harapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa bika min sakhatika wan nar ya Allah kami mohon kepada engkau keridhaanmu dan kami memohon surgamu dan kami memohon kami berlindung kepada engkau dari murkamu dan nerakamu ini adalah doa yang sangat mulia yang harus senantiasa terucap dalam bibir kita tatkala kita bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah, surga itu akan diraih oleh orang-orang yang punya kegigihan dan kesungguhan untuk meraihnya. Bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh di dalam belajar. Bersungguh-sungguh di dalam beramal. Bersungguh-sungguh dan jujur dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri pewaris sorga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Itulah sorga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami bagi siapa saja di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri pewaris sorga. Iya. Yeah. Ciri pewaris sorga yang akan mewarisi sorga mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh di dalam ketakwaannya kepada Allah. Punya ijtihad, semangat dan keinginan kuat untuk meraih daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengusahakan dirinya berada di atas ketakwaan, ketakwaan dan ketakwaan Terus dia pelihara dirinya berada di atas ketakwaan sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Surga itu akan didapatkan oleh orang-orang yang sama sekali tidak pernah menginginkan ketinggian dalam kehidupan dunia ini. Iya. La yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kecongkakan. Iya. Dalam kehidupan dunia ini, wala fasada dan mereka tidak menginginkan kerusakan dalam kehidupan dunia ini. Tidak ingin melakukan kerusakan dan tidak ingin ditinggikan dalam kehidupan dunia. Para penduduk surga mereka adalah orang-orang yang tawadhu, yang merendah diri di hadapan Allah dalam kehidupan dunianya. Namun di negeri akhirat mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga yang sangat tinggi. Fi jannatin aliyah berada di dalam sorga yang sangat tinggi yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian perjumpaan kita pada siang hari ini. Iya, mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dengar yang telah kita telaah dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifatul jannah. Iya, ini memberikan manfaat bagi diri kita dan memberikan motivasi kepada kita dalam kehidupan kita ini, memanfaatkan sisa-sisa hidup kita untuk iya lebih bersemangat lagi, lebih bersemangat lagi, iya dan terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi jamaah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, bulannya ibadah. Bulan yang penuh dengan amalan, bulan yang penuh dengan ibadah. Rijalan wanita, baik dia laki-laki maupun dia adalah wanita, harus dia punya semangat di dalam beribadah kepada Allah di bulan itu. Jangan pernah menyanyiakan bulan itu ketika Allah mentakdirkan kita berjumpa dengannya.